بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد لا آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kashf wa Tabyin fi Hurul Khalqi Ajma'in karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala Pada pertemuan yang lalu kita diingatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala akan adanya sekelompok orang yang hanya peduli kepada amal lahir. Tidak sekedar punya ilmu tapi mereka mengamalkannya. Akan tapi yang mereka urusi hanya amal dohir dan mereka lupa dan lalai bahwasanya ada batin yang tersembunyi. Yang disitulah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ia tertipu dengan amal zahirnya, lalu tidak peduli dengan apa amal batinnya, sehingga mereka pun termasuk orang-orang yang tertipu. Sekarang kita akan lanjutkan. Ada orang yang ini dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala kelompok yang ketiga dari kelompok ahli ilmu firqatun ukhra kelompok yang lain dari ahli ilmu adalah alimu mengetahui anna hadil akhlak bahwasanya akhlak ini yakni al-batinati yang tersembunyi di dalam hati itu sifat-sifat jelek dari maghmumatun min jihati syar'i itu adalah jelek ditinjau dari segi syariat ia sadar bahwasanya penyakit-penyakit hati itu membahayakan Kekotoran hati itu membahayakan. Mereka sadar. Illa annahum hanya saja mereka. Hanya saja mereka li'ajri ta'ajjubihim. Atau di sini kan ajibihim Karena mereka lebih terkagum bi'angfusihim dengan diri mereka sendiri. Yadunnuna mereka itu menduga. Yadunnuna mereka yadunnuna mereka itu menduga annahum sesungguhnya mereka itu mungfakuna ini bukan muktafuna mungfakuna anda dirubah mereka sudah menduga bahasanya dia sudah, sudah terlepas dari itu penyakit hati jadi tahu penyakit hati itu kotor kotor kotor kotor akan tapi telah masuk di dalam hatinya rasa bahasanya dia aman dari penyakit itu ah orang sepertiku orang alim sepertiku gak akan kena itu ia meyakini fa innahum sesungguhnya mereka itu arfa'u lebih agung lebih mulia indallah di hadapan Allah min ayyab tiyalihum min ayyab taliyahum bidalik. mereka lebih mulia untuk diuji Allah dengan yang demikian itu maksudnya apa enggak Allah bakal menguji dengan penyakit itu merasa aman dengan penyakit hatinya ah enggak mungkin seperti saya saya kan ngerti ilmunya ibaratnya seorang dokter yang tidak hati-hati hanya mengandalkan oh, saya dokter kok ya enggak mungkin kalau saya kena penyakit itu dia merasa dirinya punya ilmu dan beramal tapi tidak mencermati urusan hatinya karena ia menduga bahwasanya ia tidak bakal kena penyakit, tidak bakal diuji oleh Allah dengan yang demikian ini. Wa inna ma yubtala bihi al-awam. Yang akan diuji dengan penyakit-penyakit hati itu hanya orang-orang awam yang ngerti ilmu. Saya kan baca Ihya Ulumuddin setiap hari. Saya kan baca kitab pembersih hati setiap hari, kitab Minhajul Abidin setiap hari. Merasa seperti itu. Dia belajar ilmu kan? saya guru tasawuf. Mungkin saya guru tarekah. Dia peduli dengan ilmu batin, bahkan tapi dia lalai juga. Dia menganyangka bahwasanya orang-orang alim seperti dia tidak akan terkena penyakit ini. Dan kemudian yang ia sangka yang bakal kena penyakit adalah orang-orang awam saja. Nah, ini ini ketertipuan masya Allah. Waqafalu dan mereka itu adalah duna man balagha mablaghahum fil ilmi. Jadi yang diuji adalah orang awam duna man balagha mablaghahum fil ilmi, bukan orang yang pangkat ilmunya seperti mereka. Hebat ini, orang merasa hebat, penyakit hati bakal tersingkirkan, tidak ada penyakit hati baginya dan tidak ada yang diuji dengan penyakit-penyakit hati tersebut kecuali orang awam. Bukan orang-orang yang mencapai keilmuannya seperti mereka. Tu naman balagha bukan orang yang mencapai mablagahum secara keilmuan seperti mereka fil ilmi dalam ilmu. Fa'innahum sesungguhnya mereka meyakini, menduga fa'innahum sesungguhnya bahwa mereka itu a'zamu bukan ablaq. A'zamu indallahi lebih besar, ini lebih agung dari di hadapan Allah min ayyab taliyahum. Maksudnya enggak mungkin ya. Orang seperti aku ini akan diuji oleh Allah karena aku punya ilmu. Waduh, musibah ini. Thumma kemudian idza dhahara alaihim mahayil kibri wa talabil uluwi wasyaraf kemudian setelah ada di dalam hatinya itu kok upaya-upaya setan untuk memasukkan sifat-sifat kotor adanya kesombongan di dalam hati lalu pengen dibanggakan pengen dimuliakan di saat muncul di dalam hatinya sifat-sifat seperti itu wal gurur dan ketertipuan-ketertipuan apa di saat di dalam dirinya ada bentuk ketakaburan yang muncul setelah dia tahu ilmu ketakaburan. Kemudian dia itu melakukan itu semua yang tanpa dirasa sehingga istilahnya makhayil. Dia melakukan itu semuanya dan dia sadar akan tapi lihat karena dia punya ilmu bannu, ia menduga bahasanya anna dzalika laisa bikibrin. Oh itu bukan sombongan. Inna huwa wajudin ini hanya untuk mengangkat kemuliaan agama. Dia dia berperan seperti itu, saya berperan seperti itu karena peran kiai ini, mewakili agama. Agama harus mulia, agama harus wibawa, agama harus wah ini setan lagi masuk sisi itu. Padahal di dalam hatinya ada kesombongan. Agama harus ada. Masa agama rendah, agama dihinakan, ah, harus begini. Nah, dia masuk bab lain lagi. Dia ngerti sombong itu jelek, sombong adalah tidak dibenarkan, sombong adalah kehinaan, sombong adalah kotor. Akan tapi di saat dia melakukan satu bentuk kesombongan, dirasakan oleh dirinya dan hatinya, tapi dia pakai hujah yang beda. Dan ini kan izzul Islam, izzuddin. Wahid harus syaraful ilm untuk menampakkan kemuliaan ilmu harus. Mau gimana lagi kalau ilmu dia dimuliakan seperti ini? ilmu harus dimuliakan. Wah, ini ketertiban lagi. Wa suatu dinilah untuk menolong agama Allah harus dengan begitu dong. Masa ilmu, ilmu kok harus mahal. Makanya ustadznya yang punya ilmu, ustadznya yang punya ilmu harus dimuliakan, mobilnya harus mewah. Itu kalau jemput saya harus mewah dong, ilmu itu mahal. Padahal maksudnya som, sombong cuma dibuahi dia. Ketertipuan-ketertipuan itu. Ah, ini jangan sampai ilmu tidak dihargai. Ilmu dihargai. Orang yang tidak bisa menghargai ilmu tidak akan mulia. Menghargai ilmu, menghargai ahlinya. Ah, seorang seperti saya ini hanya naik. Ah, nah, ini sudah mulai berubah ini. Saya itu kelas-kelas ilmu yang tinggi ini, jangan sampai asal tempat. Ini ketertipuan. Padahal dia ngerti sombong itu adalah jelek, tapi ternyata dia masuk bab sombong yang baru lagi. Rasa perlu dimuliakan. Alasannya apa? Ini kemuliaan agama, bukan kesombongan. Wa ghafalu an farahi iblisa. Dia lupa pesannya iblis dengan begitu <laughs> tuh. Senang nih teman saya ini. Teman saya ini. Iblis kan begitu, lihat. Di saat diciptakan oleh Allah dari api neraka, dia berbangga. Disuruh sujud kepada Adam nggak mau Abba wasbak wastaghfara, sombong, nggak mau. Ada khairun minhu aku lebih bagus daripada Adam kok bisa saya sujud sujud kepada Adam? Nggak bisa deh. Nah, kayaknya dia seorang ulama yang seperti itu dia lupa bahwasanya iblis itu tertawa, senang di saat ada orang kayak begitu tuh. Wa qamul alim Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an nusratid lid-dini wa an nusratihi dini Lupa bagaimana Nabi Muhammad berjuang. Lupa bagaimana Nabi Muhammad memperjuangkan mencari kemenangan untuk agama. Jadi yang ingat adalah kesombongan dirinya. Dia lupa bahwasanya iblis dengan seperti itu akan tertawa. Dalam naskah lain, bima kanat dia lupa dengan kemenangan Nabi Muhammad SAW. Bima kanat dengan apa Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan? Bukan dengan kesombongan akan tapi dengan ketawaduan. Nabi yang bajunya hanya satu dua lihat. Wabimada arghamal kafirina bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang kafir? Wa dan mereka juga lupa. Ulama-ulama yang tertipu itu qafalu Antawadhu sahabah. Kalau di sini wa an lil kafirin. Mereka lupa bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghancurkan orang-orang kafir, mengalahkan orang-orang kafir kaifa bagaimana caranya Nabi? Apakah dengan kesombongannya yang ditampakkan? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baju yang ditambal, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sendal yang pengikatnya disambung sendiri oleh beliau dan seterusnya. Dan lupa antawadhu sahabah dan lupa ketawaduannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam watadzullulihim dan merendahnya mereka. Mereka tidak tidak sombong-sombongan. Wa fakrim kefakiran mereka, wa maskanatim kemiskinan mereka. Hatta tiba Umar radhiyallahu anhu inda qudumihi Syam. Sampai suatu ketika lihat, Sayyidina Umar ibn Khattab itu seorang khalifah hebat. Di saat datang ke Syam, ke Syam, Oh, tiba itu dia ejek, dicela. Ini pemimpin Islam kok model kayak begini. Pemimpin Islam modelnya begitu. Bukan bajunya mewah, bukan ini. Faqala kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Inna sesungguhnya kami adalah kaumun kaum a'azzan Allah bil Islam." Allah telah memuliakan kami dengan Islam. Fala natlubul izza fi ghairihi, maka aku tidak mencari kemuliaan kecuali dengan Islam. Saya tidak mencari kemuliaan dengan baju, saya tidak mencari kemuliaan dengan kendaraan, saya tidak mencari kemuliaan dengan yang namanya rumah. Tidak. Kemuliaan adalah dengan Islam. Dan kewibawaan adalah dari pancaran hati. Suatu ketika ada salah satu utusan-utusannya Rasulullah, bukan utusannya Rasulullah, utusan-utusan Rasulullah namanya Rib'i. Rib'i datang ke kaisar. Rupanya kedatang Rib, Rib'i ini adalah bukan orang yang pakai dandan yang mewah, akan tapi hanya seorang yang sudah tua, pakai keledai, pakai tongkat, baju kusut, baju kusut, kucel, datang ke tempatnya kaisar. Datang begitu saja, penggawa-penggawanya itu dilewati begitu saja dengan tongkatnya ketebak, ketebuk, ketebak, ketebuk, ketebak, ketebuk, sampai duduk di sampingnya sang, sang raja. Apakah menjadikan tidak tidak hormat, ter, tidak terhormat yang namanya Islam? Diwakili oleh seorang yang bajunya compang-camping. Ternyata apa kata mereka? Siapa engkau? Anda Rasulul Rasulillahi. Aku utusannya utusan Allah. Aku utusannya utusan, aku utusannya utusan Rasul, utusan Allah. Jadi aku utusannya Rasulullah. Aku utusannya utusan Rasulillah. Jadi dia itu diutus bukan rasulullah yang utus, kan ya, gitu. Bukan. Jadi dia itu adalah orang yang diutus utusan Allah. Lalu sang kaisar dengan para punggawa pada bingung. Yang diutus saja punya kepribadian, keberanian kayak begini. Gimana lagi dana yang utus? Rupanya dengan bentuknya semacam ini, bentuknya seperti ini menjadi gemeteran itu, itu sang kaisar itu. Ini yang diutus saja kayak begini, bagaimana yang mengutus dan bagaimana yang mengutus lagi nanti. Ini diwakili oleh orang-orang orang berani. Biarpun bajunya compang camping akan tapi lihat ada ketegasan, ada wibawa masuk ke tempatnya sang kaisar. Lihat, bukan dengan baju yang mewah, bukan dihantarkan mobil mewah, bukan dihantarkan dengan kendaraan yang mahal, akan tapi lihat dengan baju ala kadarnya duduk menjadikan orang yang ada di situ menjadi takut wibawanya dirasakan oleh mereka. Kenapa? Yang menjadikan mereka mulia adalah Islam. Maka yang berpegang dengan Islam akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar waktu dicaci, dicaci ini khalifah kok model kayak begini. Apa yang dilakukan? Apa yang dijawab Sayyidina Umar? Kami adalah satu kaum yang telah mulia dengan Islam, maka kami tidak akan mencari kemuliaan di selain dari Islam. Thumma Hadal maghrur ini banyak ini kita. Thumma thummanya dipotong. Hah? Thumma hadal maghrur nonnya dibuang ya. Hadal maghrur kemudian orang yang tertipu ini yatlubu izzaddini mencari kemuliaan agama. Lah ini orang tertipu kiai tadi. Kiai yang ngerti sombong adalah jelek, kiai yang ngerti dengki adalah jelek, ustadz yang ngerti sombong adalah jelek. Di saat ia melakukan suatu bentuk kesombongan, dia pakai hujah. Ini memuliakan Islam. Nah ini, ini musibah. Tuma kemudian hadal magrur orang ini kiai yang sombong tertipu tadi. Dia tahu sombong adalah jelek, tapi dia melakukan kesombongan dalam bentuk lain. Yatrubu azzaddin, dia mencari kemuliaan agama, bithiabi, dengan baju-baju, bukan araqiqati Rafi'ati di situ. Di naskah lain. Raqiqah tipis. Tipis mungkin tidak ada nilainya malah Rafi'ah yang mahal, mewah, selera tinggi. Bajunya mewah. Wa yas'amu dan ia menduga annahu sesungguhnya ia yatrubu izzal ilmi yadrubu dia telah mencari izzal ilmi kemuliaan ilmu wa syarafid dini dan kemuliaan agama. Jadi ia menduga kemuliaan agama dicari dengan baju yang mewah. Ia menganggap kemuliaan eh, agama dicari dengan kendaraan yang mewah. Tertibu. Wa mahma atlaqal lisana bil hasad. Nah ini, ini masalah sombong tadi. Dari ada seorang yang alim tadi ngerti dengki, tadi dicontohkan hasad. Artinya ngerti hasad itu, uh, ngerti sombong itu jelek, sombong itu kotor, dan dia menghinakan kesombongan. Akan tapi ternyata di saat sombong masuk ke dalam dirinya sendiri, dia pakai hujah yang lain. Ini bukan kesombongan. Ini menyesuaikan dengan kebesaran Islam. Ajarlah kalau seperti itu. Saya kan wakil umat Islam. Umat Islam tidak boleh terlihat kucak dan sebagainya. Nah, ini masuk dalam kesombongan bab baru lagi. Ada urusan dengki dia ngerti kalau dengki itu menghancurkan amal, dengki itu yakul hasan kama takul narul hatab. Dengki adalah busuk, dia ngerti. Wa ma'atlaqa wa ma lisana bil hasadi. Dan kadang lidahnya itu mengucapkan kalimat yang menunjukkan kehasatan, kedengkian. Fi akhronihi kepada orang-orang yang seperjuangan dengannya atau kawan-kawannya. Au fi man radda alaihi syai'an min kalamihi atau orang yang telah menolak omongannya. Di saat hatinya itu tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Lalu dia mengucapkan kalimat Misalnya ini bagaimana orang uh, Ustadz Quran nggak ngerti fikih atau Ustadz Qurannya ini bagaimana kiai kok kiai kok tidak benar kiai ini mengungkit membicarakan orang lain sebetulnya kalau kita tinjau kalau ditinjau kalau dirasakan bahwasanya kalau orang faham mau mencermati apa yang diomongkan itu sebetulnya omongannya itu yang menunjukkan bahwasanya itu dengki dia dengki, dia ada pengen ada ustadz maju. Wah, ini ustadz fikih nggak benar. ini ustadz yang ah, apa itu ustadz sih? Biarpun masyhur tapi ya ada gimana. Kita perlu ustadz-ustadz yang istiqomah. Kita perlu ustadz-ustadz yang masya Allah. Sebetulnya dia mengungkapkan kalimat-kalimat kedengkian dia. Sebab mengungkapkan kalimat itu sebetulnya dengki dia. Dia nggak bisa seperti dia. Cuman setan mengelabui dikemas. Itu bukan dengki. Itu untuk menunjukkan kepada orang bahasanya yang benar Ustadz tidak seperti itu. Bukan dengki itu. Nah ini lihat. Lam yadun bin nafsi anna dzalika hasad. Dia tidak menduga kalau di saat ngomongin temennya, ngomongin orang yang seperjuangan dengannya seperti itu adalah bentuk kedengkian. Yaitu di saat mengkritisi itu yang semula mengkritiki mengkritisinya itu karena kedengkian, bukan karena ingin mengangkat dan memuliakannya atau membangun. Sebetulnya kritikannya dengki, tapi berbisik di dalam hatinya pada nafsunya, "Qulu innama huwa haq." Bukan ini bukan dengki, ya, akhi. Kalau saya menyebut membicarakan kejelekan sang kiai ini atau ustaz ini, enggak ada dengki, bersih hati saya enggak ada dengki. Itu hanya karena ingin menunjukkan saya bahasanya kebenaran itu. Kebenaran jangan sampai kebenaran dibiarkan, jangan sampai ustaz tidak mewakili kaum muslimin, jangan sampai ustaz enggak karuan karakaknya. Ini bukan dengki, tidak ada apa artinya saya dengki dia? Wah, kayaknya saya enggak dengki betul. Padahal hanya gara-gara dia tidak ada yang mendengar omongannya, mungkin jamaahnya sedikit. Maka dari itu tertipu dia di dalam hatinya. Maka dia kekotoran hatinya dalam bentuk yang baru lagi. Ya. Waradda 'alal mubtil dan dia membantah orang-orang yang melakukan kebatilan fi adawatihi di dalam memusuhinya wa dzulmih dalam kedolimannya wa huwa maghrurun dan dia itu tertipu. Jadi gini, dia di saat membicarakan kejelekan sang kiai, yang semula berangkat dari kedengkian atau orang yang seperjuangan dengannya berangkat dari kedengkian di dalam hatinya mula-mula ya tadi ya, dia tahu dengki itu jelek agar tapi dia suatu ketika masuk kepada bab dengki tapi dia pakai helah pakai hujah ini bukan dengki ya kalau aku ngomongin begini bukan dengki agar tapi ini untuk menunjukkan mengembalikan kebenaran rot alal mubtil karena dia ahli batal masa ustadz begini masa kiai begini kalau tidak dikritisi gimana Sampai ada di Yaman itu jarah wa ta'dil, ada seorang yang kerjaannya nyaci maki ulama. Ada kelompok yang kerjaannya mencaci maki ulama sampai meninggal dunia lidahnya dalam keadaan kena kanker lidah. Jadi kalau mencaci ulama itu alasannya ya begitu untuk mengangkat Islam dan sebagainya. Habib Umar dikatakan kafir, Habib Salim kafir, ini ini ini semuanya ulama. Ini mengatakan itu ulama-ulama, basal ulama-ulama, bawang ulama-ulama ini. Jadi kerjaannya di majelisnya itu dan memang orangnya ahli Quran, membaca Al-Quran setiap malam. Sudah meninggal beberapa tahun yang lalu dan dia dinobatkan sebagai muhaddis oleh oleh anunya. Ini hidupnya di Yaman ini dan ekstrim sekali itu mengatakan kafir di Cirebon juga ada markasnya. Ini anda mudah dikit kafir, dikit kafir, dikit kafir, dikit kafir. Nah itu kerjaannya mencaci maki orang. Sebenarnya karena hasad kedengkian, karena dia tidak punya makom seperti yang lainnya dan sebagainya. Jadi kerjaannya setiap saat hanya mencaci maki. Hmm Alasannya Pak Jarahat Takdil. Ini masalah syariat. Ini harus menampakkan kebatilan. Menunjukkan kebatilan agar tidak diikuti orang. Rotok alil mubtil. Bukan saya dengki. <laughs> Bukan saya dengki. Padahal itu adalah sumber kedengkian yang ada di dalam hatinya. Dan itu pun juga ada di kalangan ustaz-ustaz membicarakan kejelekan si fulan. Bagaimana ustaz kok begini? astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Seolah-olah istighfar. Tapi sebetulnya dia mengagumkan dirinya sendiri. Ini dengki yang tersembunyi dalam hatinya. Dikemas dengan bahasa, ini menolak kebatilan. Ini menampakkan hak. Ini menjelaskan agar orang tidak tertipu. Qadabunil hak. Allah. Fa inna Allah ta'ana ala ghairi min ulama'i min akrani rubbama lam yaghdab. Nah. Sebetulnya orang yang kayak begitu itu. Misalnya dia ditegur dengan baik-baik. Oleh seseorang. Ditegur baik-baik oleh seseorang. Dia ngerti dengki. Tapi di saat ditegur itu langsung emosinya ada. Tahu apa dia berani negur-negur saya ini. Padahal dia ngerti sombong juga tidak bah? baik, dengki juga tidak baik. Tapi di saat ditegur oleh seseorang langsung berontak hatinya. Berontak dia marah. Apa kata sini? Dia marah karena apa? Membalas lagi. Alasannya Pak membela kebenaran. Tidak, saya membela diri membela kebenaran. Bukan saya masalah dengki, saya tidak mau diingat. Bukan saya sombong. Alasannya. Bukan saya sombong tidak mau diingatkan, tapi saya membela diri. Padahal dia ya sama kesombongannya dibela. Dia membela dirinya padahal lauta'ina ala ghairihi minal ulama. Kalau seandainya ada yang dicaci dan diolok dari ulama selain dia, min akronihi lam yagdob. Dia tidak tidak marah, bal yafrah mungkin dia senang. Kalau dia di saat disinggung, dia marah. Alasannya apa? Ini merendahkan Islam, merendahkan agama. Tapi di saat ada temannya dicaci oleh orang lain yang sama, nggak pernah dia membelanya. Nah, jadi dia membela kalau dia yang dicaci bela diri. Tapi di saat ada temannya dicaci, tertawa dia. Ini musibah ya, itu adalah tersembunyi dalam hatinya. Dengki. Sebenarnya nggak pengen ada orang lain baik, pengen jadi dia yang baik. Wa abar kalau seandainya ada temannya yang terjerumus, kepleset misalnya. Mestinya kita ini kalau ada ulama yang kepleset dengar informasi yang jelek kita menangis. Karena mereka atas nama ulama. Dan awas dan awas awas kalian. Kalau suatu ketika kamu sudah menjadi orang berhasil, lihat. Barangkali di kampungnya ada orang yang serupa denganmu. Seperjuangan denganmu. Yang menuai keberhasilan yang serupa dengan keberhasilanmu. Suatu ketika, na'udzubillah, dia kepleset misalnya. Punya kasus skandal atau apa dan sebagainya. Awas hatimu seperti apa. Kalau tiba-tiba diam hatimu tertawa, maka ketahuilah, di saat seperti itu, hatimu kotor. Kami masih teringat ada satu tokoh nasional, artinya tokoh yang tokoh media, yang masyhur, kemudian gara-gara kasus poligami, kemudian menjadi heboh dunia kan, heboh masyarakat. Ada sebagian kiai telah hmm, ketahuan aslinya, innalillah. Bagaimana orang menikah dengan yang halal lalu dicaci dihidangkan semacam itu? Sebetulnya kiai ini dari dari dulu sudah ngedengki sama Ustadz Masyhur ini. Di saat Ustadz Masyhur ini kena kasus seperti itu, padahal bukan kasus namanya pernikahan yang halal, tidak ada masalah cuman kami mendengar sendiri. <laughs> itu aslinya memang begitu. Jadi tertawa di saat ada ustadz semacam ini, padahal ustadz itu bukan melanggar syariat, dia menikah yang halal syar'i, tapi muncul dari ustadz-ustadz yang secara keilmuan memang lebih tinggi ilmunya. Karena dia mondok bertahun-tahun. Sebab ustadz yang masuk memang tidak banyak mondok tapi ikhlas hatinya. Ustadz yang masuk di televisi ini jarang mondok, tapi hatinya tulus. Dia sungguh-sungguh sehingga diberkahi oleh Allah perjuangannya banyak orang yang tobat dan sadar. Tapi lihat, ada ustadz lain yang mondok lama nggak bisa terkenal kayak dia. Di saat dia menuai ke keruntuhan, sebenarnya bukan runtuh. Di saat tersandung seperti ini, tertawa dan kita mendengar sendiri orang seperti itu. Ya, itu ketahuan itu. Nah, Subhanallah ada. Lihat ini ustadz-ustadz yang banyak ilmu sebetulnya ada dengki di dalam hatinya dari dulu. Cuman gimana mengungkapkannya? Sampai kita dengar astagfirullahaladzim. Ini musibah kalau memang seperti ini. Dia melakukan sesuatu yang halal. Pastinya kita doakan ya Allah kembalikanlah kemuliaannya, kembalikanlah wibawanya Allah, kembalikanlah kobul agar hatinya diterima apa omongannya diterima oleh orang. Bukan malah tertawa, tapi ada. Coba itu musibah. Maka jangan sampai ada di antara kalian di saat kalian sama-sama punya kawan seperjuangan yang berhasil, di saat dia kesenggol yang namanya atau mengalami keruntuhan, ternyata hatimu tertawa. Itu hakikat kedengkian di dalam hatimu lihat. Musibah dan ini ada dan bukan satu dua. Sampai mengatakan kita sampai ceramah di mimbar, ah itu ternyata loh orang halal kenapa dia? Jadi kalau sudah dengki itu nggak bisa ditutup-tutupi. Pada suatu ketika akan muncul akan muncul suatu ketika dan ini tidak diperkenankan. Nah ini dicontohkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kalau orang lain, kalau yang tertipu dia orang-orang lain yang dicela tidak marah, malah tertawa kayak begini ini. Tapi kalau dia berhujah, kalau dia dihujat, wah hujahnya begini gini gini. Tapi giliran orang yang sepadan dengannya itu kena dituduh seperti yang dituduhkan kepadanya, dia tertawa. Hm, nah, memang dia tidak seperti saya. Saya kan yang selamat nih. Oh, seolah-olah dia adalah ahli surganya. Warwa mayyadhar yudhir alma. Tadi apa? adharul ghadab menampakkan kebencian indan nas di hadapan manusia biqalbi. Jadi kalau ada wa inna adharul ghadab indan nasi qalbuhu rubbama yuhibbuhu. Jadi wa inna adharul ghadab. Jadi kalau ada orang yang dia tertimpa dengan satu musibah yang dikepleset seperti yang kita ceritakan Ustadz Bashur gara-gara menikah lagi lalu apa namanya? lalu dia menjadi berkurang dakwahnya sebetulnya hatinya mah seneng dia hmm, kan runtuh kan giliran saya nanti yang naik tapi kadang-kadang masih hebat lagi ditembakkan astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim seolah-olah bohirnya pun juga demikian jadi memang halus sekali yang namanya seolah-olah bohirnya juga ikut berduka bohirnya tidak suka akan tapi ternyata lihat di dalam hatinya ber, berkata bagiannya itu. Berarti tinggal tahun ini insya Allah saya yang terkenal nih. Allahu Akbar. Kemudian di saat membicarakan kejelekan orang, kejelekan ulama itu apa? Dia menjawab, "Wa yakulu wardi, wardi, tujuanku bercerita seperti ini, aku menyebut kiai ini begini, ustadz ini begini, wahai anak-anakku, tujuanku adalah ufidul khalqa untuk beritahu kepada makhluk, nah, agar tidak tertipu. Wa wabihi murain. Maka yang demikian itu sebetulnya dia adalah orang yang riak juga di dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena waktu ya dan masih banyak lagi. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Nah, inilah pendidikan dari Imam Ghazali rahimahullah taala. Begitu halusnya dan namanya penyakit hati yang rusak ulama ya. Ada ulama yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, dia tertipu. Hanya ngaku kiai-kiai saja. Yang kedua mencoba mengamalkan ilmunya dengan amal dohirnya tapi tidak mencermati urusan hatinya. Yang ketiga, sudah bisa mencermati hatinya, tapi ternyata dia juga masih tertipu dengan dengan bentuk hasut yang tersembunyi, bentuk sombong yang tersembunyi, ya, sehingga dia pun masih belum selamat dan insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita akan dengar dari Imam Ghazali apalagi yang akan dipilih sampaikan sampai di sini saja. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu Allah, نسألك الجنة ونعوذ الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وذريتهم الله يغفر ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه بنا الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله